limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Bulughul Maram min Adilatil Ahkam karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru yaitu tentang hukmu aniyati ahli kitab. Hukum menggunakan bejana-bejana milik ahlul kitab yaitu Yahudi dan, dan Nasrani. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah membawakan hadis dari An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab." Wahai Rasulullah, sungguhnya kami ini tinggal di negeri ya, miliknya ahlul kitab Afana'kulu fi aniyatihim? Apakah boleh kita makan dengan menggunakan bejana-bejana milik mereka? Qala la ta'kulu fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian makan dengan bejana-bejana mereka. Illa alla tajidu ghairaha faksiluha wa kulu fiha. Kecuali jika kalian tidak mendapati bejana-bejana kecuali bejana mereka, maka cucilah bejana-bejana mereka lalu makanlah pada bejana-bejana tersebut muttafaqun alaih diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang kisah Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana bila makan dan minum menggunakan bejana-bejana milik ahlul kitab. Akan tapi sebelum beliau bertanya, ya, beliau menjelaskan bahwasanya kami tinggal bersama ahlul kitab di negeri mereka yaitu disebutkan oleh para ulama di negeri Syam. Di negeri Syam yaitu banyak orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terutama orang-orang Nasrani yang ada di di negeri Syam. Dan kita tahu bahwasanya banyak kabilah-kabilah Arab yang tinggal di daerah utara kota Madinah ya sehingga tempat mereka mendekati negeri Syam banyak dari kabilah-kabilah Arab yang akhirnya masuk dalam uh, agama Nasrani seperti Ali Ghassan Tanuh, Bahaz dan yang lainnya. Sehingga Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu dia menyebutkan permasalahan yang mereka dapati tatkala tinggal bersama Alkitab. kitab, ya, terkadang mereka berinteraksi. Nah, bolehkah mereka makan dari makanan yang diletakkan di bejana-bejana milik mereka? Inilah yang ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, La ta'kulu fiha. Janganlah kalian makan dari janganlah kalian makan pada bejana-bejana milik ahlul kitab, orang-orang Nasrani dan Yahudi, kecuali kalau kalian tidak mendapati bejana-bejana selain itu, maka cucilah dulu baru kemudian makan dari bejana-bejana tersebut. Sebelum kita membahas tentang hukum makan dari bejana-bejana milik ahlul kitab yang sering disebutkan oleh para ulama di antaranya hukum tentang orang musyrikin itu sendiri ahlul kitab itu sendiri hukumnya najis, zatnya najis atau tidak. Karena ada khilaf di antara para ulama, meskipun khilafnya lemah, tetapi ada khilaf. Diriwayatkan dari Imam Malik dan juga satu riwayat dari Imam Malik dan juga merupakan pendapat zahiriyah di antaranya disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla bahwasanya kaum musyrikin orang-orang kafir najis. Zatnya najis. Semuanya yang keluar kata Ibnu Hazm, semuanya yang keluar dari tubuh mereka hukumnya najis baik air liurnya, ya, baik keringatnya, baik air matanya, semuanya tubuh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir adalah najis zatnya. Dalilnya apa? Al-Imam Ibn Hazm, salah seorang ulama besar dari madhab zahiriyah, menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu al-masjidal harama ba'da amihim hadha. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Maka janganlah mereka memasuki atau mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ini dalilnya bahwasanya kaum musyrikin itu najis. Kemudian dalil kedua, hadis Abu Hurairah yang ma'ruf. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan junub. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berjalan di jalan-jalan kota Madinah tiba-tiba beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia malu kata dia fan khanastu minhu. Saya pun mundur pelan-pelan diam-diam. Kemudian saya pulang, kemudian saya main di junub, baru kemudian saya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" "Kamu tadi dari mana Abu Hurairah?" Kata Abu Hurairah, "Inni kuntu junuban." Fastahyaitu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara. Kata Abu Hurairah, "Saya tadi junub." Dan saya sungkan atau saya malu untuk duduk bersama engkau wahai Rasulullah dan saya dalam keadaan junub. Kata Nabi SAW, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Sungguhnya orang mukmin tidaklah najis, kata Nabi Alaihi Wasallam. Artinya, dalam keadaan junub pun tidak najis orang mukmin. Diambil oleh para ulama, berarti kebalikannya, mafu mukhalafahnya, kebalikannya, berarti kalau orang musyrik najis. Tatkala Nabi mengatakan, Subhanallah innal mu'min la yanjus. Sungguhnya orang mukmin tidak najis berarti kebalikannya orang musyrik itu najis. Inilah dua dalil yang disebutkan oleh orang-orang yang mengatakan kaum musyrik itu najis zatnya. Dan ini pendapat zahiriyah dan riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Adapun pendapat jumhur ulama bahwasanya kaum musyrikin tidak najis. Ya. Kenapa saya bawakan masalah ini? Karena saya ingin jelaskan bahwasanya permasalahan Kenapa Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian makan dari makan dari bejana-bejana milik alul kitab bukan karena najisnya zat mereka, bukan. Tapi karena makanan yang mereka masak di dalam bejana-bejana tersebut. Pendapat yang kedua dan pendapat yang sangat kuat bahwasanya kaum musyrikin tidaklah najis. Ya, yang najis adalah akidahnya, keyakinannya. Yang najis adalah keyakinannya dan akidahnya. Ya. Dalilnya apa? Sangat banyak dalilnya. Di antaranya ikhwani fillah Allahu yakum Rasulullah sallam ya. Kita tahu tatkala tinggal di kota Mekah berinteraksi dengan orang-orang kafir. Berinteraksi dengan orang-orang kafir ya. Kemudian juga tatkala tinggal di Madinah setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah berinteraksi dengan orang-orang ya, dengan orang-orang Yahudi. Terjadi jual jual beli di antara para sahabat. Terjadi barter mungkin barang dagangan. Namun tidak dilewatkan sama sekali satu orang sahabat pun yang setelah menerima barang dagangan dari orang musyrikin kemudian dia mencuci tangannya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian dalam hadis yang sahih, tatkala sebagian sahabat menangkap seorang pemimpin orang musyrik yang bernama Thumamah bin Usal radhiyallahu taala anhu. Yang Thumamah ini diikat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Diikat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Kemudian dibiarkan selama tiga hari kalau tidak salah. Dibiarkan. Sampai Sumama akhirnya hari ketiga masuk Islam. Ya. Hari ketiga masuk Islam. Kenapa? Setelah dia diikat, dia melihat bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Dia melihat bagaimana ibadahnya para sahabat, bagaimana sholat berjamaahnya, bagaimana kekompakan mereka, bagaimana akhlak para sahabat terhadap Nabi, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat. Dia lihat seluruhnya. Sampai akhirnya pada hari ketiga, dia mengatakan dia masuk masuk Islam. Kalau seandainya Sumama itu najis, tidak mungkin Sumamah diikat dalam Masjid Nabawi. Bagaimana Rasulullah masukkan najis dalam masjid? Di antara dalil bahwasanya orang-orang kafir tidaklah najis. Bolehnya seorang muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah. bahwasanya ya, orang-orang al-muhsanat min ahlul kitab dari orang-orang yang beriman terhadap Alkitab yaitu Yahudi Nasrani, mereka boleh dinikahi oleh lelaki kaum muslimin. Ya. Jangan sampai kita katakan bahwasanya sebagian orang mengatakan itu di zaman Nabi, zaman sekarang sudah tidak boleh lagi, tidak benar. Sebagian orang mengatakan di zaman Nabi ahlul kitab ya masih benar, masih lurus. Sekarang ahlul kitab sudah nggak lurus. Kita bilang tidak di zaman Nabi juga ahlul kitab sudah nggak lurus. Makanya diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalau seandainya seorang wanita Nasrania atau Yahudi itu najis, terus bagaimana berinteraksi dengan suaminya seorang muslim? Bagaimana makan barengnya? Bagaimana berhubungannya? Ya ini ini menunjukkan bahwasanya mereka tidaklah tidaklah najis. Demikian juga diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya didatangkan pakaian yang dijahit oleh orang-orang musyrikin oleh orang kafir dan dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin tidaklah najis zatnya tetapi najis akidahnya, najis keyakinannya. Oleh karena saya katakan bahwasanya sebagian orang yang sebagian kelompok sesat di tanah air kita yang dikenal dengan Islam jamaah yang kalau ada orang masuk di rumahnya kemudian dipel ya. bilang zaman Nabi orang kafir aja masuk Masjid Nabawi tidak dipel. Kenapa kemudian ada orang Islam masuk di rumahnya, kemudian dia pel, kemudian dia dia lap. Nah, ini tidak benar seperti ini. Ini penghinaan terhadap kaum muslimin. Sampai-sampai ada salah seorang yang masuk di masjid mereka, kemudian dia pun berjalan mengelilingi masjid, disentuh seluruh masjid. Akhirnya setelah dia keluar harus kerja bakti. Masjid harus dibersihkan seluruhnya. Ini keyakinan yang salah. Fikih dari mana ini ya? ya. Sementara Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, para sahabat berjualan dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW menerima makanan dari hadiah dari orang Yahudi disebutkan Rasulullah SAW menerima ya makan keju dari kiriman dari dari negeri kafir dari negeri Syam. Rasulullah SAW makan roti, makan juga kambing pemberian orang Yahudi. Dan tidak ada tidak dirinsoi dulu kambingnya baru kemudian di, dimakan. Oleh karenanya orang-orang seperti ini yang jahil tidak mengerti agama akhirnya menerapkan pada sesama, sesama muslim Allah alam kita ini muslim atau kafir di mata mereka. Allah alam bisawab karena kita tidak membaiat imamnya. Sebagian kita mungkin dikafirkan atau tidak. Perlu kita tanyakan lagi. Ikhwani fillah para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama khilaf tentang masalah memakan dari bejana-bejana ahlul kitab. Ya. Hukumnya bagaimana? Dalam hadis Rasulullah SAW tatkala ditanya, Ya Rasulullah, inna bi ardin qaumin ahli kitab, bi ardi qaumin ahli kitab. Kita berada tinggal bersama mereka ya Rasulullah, alul kitab. kulu min aniyatihim. Apakah boleh kita makan dari bejana mereka? Rasulullah SAW, la takulu biha. Jangan makan dari bejana-bejana mereka. Kecuali kalian tidak mendapati selain bejana tersebut, faksiluha maka cucilah, kulu fiha. Baru kemudian makan. Dari sini sebagian ulama menyatakan bahwasanya makruh ya. Tidak disukai ya tidak diperbolehkan atau dibenci kita makan dari bejana-bejana milik ahlul ahlul kitab. Secara mutlak, secara mutlak. Ada pendapat ulama seperti ini. Pendapat berikutnya seperti pendapat madhab Syafi'i ya, bahwasanya hukumnya asalnya makruh. Kecuali kalau sudah yakin sucinya maka tidak mengapa. Kalau yakin sucinya bejana tersebut tidak mengapa. Ini pendapat yang cukup kuat. Taib, kita lihat hadis tersebut Rasulullah SAW melarang secara mutlak. La ta'kulu fiha. Jangan kalian makan. Rasulullah melarang secara mutlak. Dan asalnya dalam kaidah usul fikih, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah, demikian juga dalam kitabnya Al-Um, al-aslu fin nahyi tahrim. Kata Imam Syafi'i bahwasanya asal dalam larangan dalam syariat adalah untuk mengharamkan. Kecuali sampai ada dalil yang memalingkan sampai kepada nahyat tanzih kepada makruh jadi ini kaidah usul fikih yang ditanamkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah dan dikatakan Al-Imam Syafi'i termasuk orang yang pertama kali menulis buku tentang usul fiqh. Dalam kitabnya Ar-Risalah beliau mengatakan al-aslu fi fi nahyi tahrim, asal dalam pelarangan adalah untuk mengharamkan. Dalam kitabnya alum juga beliau mengatakan demikian sampai ada dalil yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Apakah ada dalil yang mengalingkan hadis ini dari haram menjadi makruh? Ya, ada nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Intinya ada dalil-dalil seperti Rasulullah SAW ternyata makan dari masakannya alul kitab. Rasulullah SAW ternyata ya minum dari bejana milik ahlul ahlul kitab. Dalil-dalil yang seperti ini memalingkan larangan tersebut dari haram menjadi makruh. Dari apa? Dari haram menjadi makruh. Sekarang kalau sudah terpalingkan dari haram menjadi makruh, Berarti tetap kaedahnya. Makruh secara mutlak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, La ta'kulu fiha. Rasulullah SAW tidak mengatakan, kecuali kalau kalian yakin suci, kecuali kalau kalian tidak yakin suci, kecuali kalian ragu-ragu, tidak ada perincian dari Nabi. Berarti makruh secara mutlak. Dan ini pendapat sebagian ulama. Madhab Syafi'i mengatakan tidak. Makruh kalau tidak diketahui. Tapi kalau ketahui, diketahui suci, maka tidak makruh. Dalilnya apa? Dalilnya sebab turunnya hadis ini. Sebab kenapa ada perbincangan tentang hadis ini dalam riwayat Abu Dawud. Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu taala berkata, "Inna nujawiru ahlal kitab." Kami ini bertentaga dengan bertetangga dengan ahlul kitab, kata Abu Sa'labah Al-Khushani. "Wa hum yatbukhuna fi qudurihim al-khinzir." Dan mereka itu suka masak babi di panci-panci mereka. "Wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamr." Dan mereka suka minum khamar dari bejana-bejana mereka. Jadi kasusnya khusus. Jadi Abu Thalab al-Khushani berbicara tentang ahlul kitab yang hobinya makan apa? Makan babi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau gitu jangan makan dari tempat seperti itu, karena khawatir ada sisa-sisa babi di di situ. Kecuali kalau kalian sudah mencucinya, sudah hilang najisnya, baru silakan makan. Oleh karenanya hadis ini berkaitan dengan kasus tertentu suatu kaum yang hobinya memang makan babi atau anjing misalnya atau minum bir dari bejana-bejana mereka. Kalau mereka menghidangkan kita dari bejana tersebut, ya maka tidak boleh langsung kita makan karena kita tahu bejana tersebut sering digunakan untuk masak benda-benda yang yang najis. Tapi kalau ternyata kita tahu ini tetangga kita ahlul kitab, tidak pernah beli babi, ya bahkan nggak suka makan babi misalnya karena menjaga kesehatan misalnya, dia dia hanya makan ayam misalnya ayamnya pun dia beli dari orang Islam misalnya atau dia sembelih dia menyembeli bukan dengan distrom atau bukan bukan dengan dilemparkan dalam air panas, maka tidak mengapa karena sembelihan alul kitab hukumnya apa? Halal. Sembilan alul kitab hukumnya halal. Kalau kita tahu tetangga kita tidak suka makan babi dan dia hanya makan hal-hal barang-barang yang halal, maka tidak mengapa kita makan dari e, bejana mereka. Dan oleh karenanya e, eh, Al Imam Ahmad rahimahullah dan Madhab Hanabilah mirip dengan Madhab Syafi'i. Kalau Madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya Asalnya makruh, kecuali kalau kita tahu itu benar-benar suci, maka tidak makruh. Kalau Imam Ahmad lebih mudah lagi, dia mengatakan, asalnya tidak makruh. Ya. Asalnya tidak makruh, hanya tidak boleh kalau tahu ada najisnya. Dibalik. Asalnya tidak apa-apa. Tidak ada makruh sama sekali. Sampai kalau kita tahu ada najisnya, baru jangan dimakan. Baru jangan makan dari situ. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan dalil-dalil yang umum seperti al-aslu fil asya fal asya al-ibaha asalnya dalam segala perkara asalnya boleh digunakan. Kemudian juga bahwasanya sembilan alul kitab asalnya halal. Ya. Kalau ada ahlul kitab, kita tidak tahu dia suka makan babi, kita tahu dia, tapi dia makan babi sembunyi-sembunyi. Tetap kita ambil hukum asal, boleh kita pakai bejana dia karena dia makan babi tidak kita tidak kita ketahui, dia diam-diam. Karena hukum asal ahlul kitab sembelihannya adalah halal. Jadi ikhwani fillah Allah iyakum pendapat Allah alam yang lebih kuat adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya asal dalam bejana maupun bejana ahlul kitab asalnya boleh digunakan sampai ada kejelasan, keyakinan bahwasanya di situ ada najis baru tidak boleh di, digunakan. Ikhwani fillah Allah kita disebut dalam satu hadis di antara yang menguatkan hal ini ada satu hadis dari Jabir bin Abdullah dia mengatakan, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fanusibu min aniyatil musyrikin wa asqiyatihim, fanastamti'u biha fala ya'ibu dzalika alaina." Kata Jabir bin Abdullah, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami mengalahkan orang-orang musyrikin, kami mengambil bejana-bejana mereka. Ini harta rampasan perang. Dan kami gunakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela kami. Nabi Alaihi Wasallam tidak mencela mencela kami. Berarti hukumnya tidak tidak mengapa. Dan kita tahu ter, sering dulu terjadi peperangan. Sering terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dan tidak satu hadis pun Rasulullah SAW melarang mereka untuk langsung menggunakan bejana-bejana. Padahal mereka butuh mungkin untuk masak, tidak langsung pulang ke kota Madinah, tapi menetap dulu. Biasanya Rasulullah SAW kalau sudah menang dia tinggal dulu tiga hari. Ya. Kemudian mengambil bejana-bejana milik orang-orang musyrikin. Namun tidak direwatkan dalam satu hadis pun Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya jangan digunakan. Ini menunjukkan bahwasanya asalnya hukumnya boleh dipakai kecuali ada kejelasan bahwasanya di situ ada najis. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya yaitu jawaz istimal aniyatil musyrikin. Ini sekarang dalil yang menunjukkan boleh. Bolehnya menggunakan ya bejana milik kaum musyrikin. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhumah النبي صلى الله عليه وسلم ashabahu tawadda'u min مزادة امرأة musyrikatin متفق عليه Dari sahabat Imran bin Hussein, dia mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berwudu dari tempat air milik seorang wanita musyrikah. Mazada. Mazada adalah tempat air yang dibuat dari kulit, gentong air tapi terbuat dari kulit. Disebut dengan mazada karena ada kulit yang ditambah. Jadi dibuat bukan dari satu kulit hewan saja, tetapi mungkin dari dua hewan, sehingga tempat air tersebut gentongnya besar. Ya, sehingga disebut dengan mazada itu suatu yang ditambah. Artinya kulitnya ditambah sehingga menjadi lebih, lebih luas dan lebih volumenya lebih besar. Pernah Rasulullah SAW berwudu dengan para sahabatnya dari air yang ditampung di bejana tersebut. Ini bejana milik orang wanita musyrikah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar muttafaqun Alaihi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Fi hadisin tawil dalam hadis yang panjang. Tetapi para ulama menjelaskan ini ada waham dari dari Al-Hafidh Ibn Hajar. Memang ada hadis yang panjang menjelaskan akan hal ini. Tetapi tidak disebutkan tentang wudhunya Nabi dari bejana tersebut. Adapun tentang wudhunya Nabi dari bejana tersebut dalam riwayat selain kalau tidak salah dalam Nasai bukan dalam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang saya akan bacakan hadis yang panjang tersebut yang kata Ibnu Hajar dalam hadis yang panjang karena hadis tersebut ya ceritanya cukup panjang ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kata Imran bin Husain, "Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna asraina." Kami berjalan bersama Nabi dalam safar dan kami pun berjalan bersama Nabi. Hatta idza kunna fi akhiril lail waqa'na waqa'atan la waqa'ata ahla indal musafir minha. Sampai tatkala kami bersafar bersama Nabi tiba di malam hari, kami pun lelah dan kami tidur sangat nyenyak dan sangat indah. Tidak ada orang yang lebih indah tidur daripada kami tatkala itu. Artinya sangat letih dan sangat capek. Sehingga kami pun tidur pulas bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sholat subuh pun bablas. Jadi ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bablas tidak sholat subuh kecuali matahari sudah terbit ya. Sebagian orang kalau kamu kok nggak sholat subuh, Nabi aja pernah nggak sholat subuh terlambat. Cuma sekali mas, <laughs> kamu berkali-kali. <laughs> kalau Nabi, Nabi cuma sekali. Ya. Nabi pernah bablas ini. Ini ada ini termasuk apa? E, pelipur lara bagi kita. Terkadang kita sudah semangat sholat subuh, tahu-tahu kita kita apa namanya? terlambat. Kita bilang, "Wah, alhamdulillah Nabi juga pernah." <laughs> Tapi jangan sering-sering ya. <laughs> Jangan sering-sering. Kalau sekali tidak mengapa. Kata mereka, kata Imran bin Husain, maka kami pun tidur sangat indah tatkala itu. Fama ayqadhana illa harru syams dan tidak ada yang mengurang kami kecuali panasnya matahari. Artinya sudah terik, mungkin sudah jam 8, sudah jam berapa, jam 7 sudah panas baru kami terjaga. Wakana awalu awwalu wakana awal wa kau fulanun, thumma fulanun, thumma fulan. Kata Imran, yang pertama kali bangun tatkala itu si fulan, kemudian si fulan, kemudian si fulan. Disebutkan oleh Abu Raja Al-Atari di nama-nama tersebut. Ya. Kemudian yang keempat yang bangun Umar bin Khattab. Yang ketiga pertama entah siapa ya. Si fulan, si fulan, si fulan, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala namun tatkala Umar bangun, tidak ada yang berani bangunkan Nabi. Nabi masih tidur. Subhanallah, sahabat sudah bangun, Nabi masih masih tidur. Dan para ulama menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. meskipun dia tidur hati beliau ter, terjaga, tetapi pada saat ini beliau tertidur bahkan ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajari kita bagaimana kalau ada umatnya yang tertidur. Ada hikmah di baliknya, oleh karenanya Allah hanya menjadikan Nabi ketiduran cuma apa? Sekali sudah cukup untuk mengambil hikmah dari tersebut ya. Dari kejadian tersebut. Jadi kalau bagaimana orang ya tertidur, bagaimana kalau bangun tahu sudah jam 7. Ternyata masih boleh sholat sunnah dulu dua rakaat, baru kemudian sholat subuh berjamaah ya. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hanya satu kali Allah takdirkan Nabi ya terlambat bangun subuh. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lama idza nama lam yuqadh hatta yakuna huwa yastayqidh. Kata Imran dan Nabi SAW kalau tidur tidak ada yang berani bangunkan. Sampai dia bangun sendiri. Lianna la nadri ma yahduthu lahu fi naumi Dan kami kita tidak tahu apa yang terjadi dalam mimpinya. Para sahabat takut jangan ini ada mimpi. Kita tahu mimpinya para nabi adalah apa? Wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Jadi lagi turun wahyu dibangunkan ya. Tidak <laughs> ada yang berani bangunkan. Dibiarin saja Nabi SAW tidur. Falamma staiqadha Umar wa ra'a ma asaba an-nas wa kana rajulan jalidan. Tatkala Umar bin Khattab bangun, dan melihat orang-orang juga mulai terbangun dan Rasulullah masih tidur dan Umar adalah orang yang tegas fakabbar maka Umar pun cara membangunkan Nabi bagaimana dia bertakbir Allahu akbar Allahu akbar dengan suara yang keras wa rafa sautahu bitakbir dia mengangkat suaranya dengan suara keras bertakbir dengan suara yang lantang Famazala yukabbir. Nabi tidak bangun-bangun. Terus Umar bertakbir. Famazala yukabbir wa yarfa sautahu bitakbir hatta istayqadha bi sautihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga karena mendengar berisiknya takbirnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Falamma sayqadha syakau ilaihi alladhi asabahum. Maka para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan tentang apa yang mereka hadapi sekarang, terlambat bangun ya. Kemudian ada yang kehausan, ada yang junub belum dapat air. Pokoknya kondisinya mereka keluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la dhair, tidak jadi masalah. Fartahala Fasara ghairu ba'id. Nabi SAW merintahkan untuk pergi. Ada yang mengatakan bahwasanya di situ ada ya, ada syaitan yang menggoda sehingga Rasulullah SAW pindah ke tempat yang lain. Ya. Summa nazala. Kemudian beliau pun berhenti di tempat yang agak jauh, yang tidak terlalu jauh. Fada abil wudhu'i fatawadda'a. Nabi SAW kemudian minta dihidangkan atau disiapkan air wudhu. Kemudian Nabi berwudhu. Wa nudiya bis salat. Kemudian di, di, dikumandangkan azan untuk salat. Fasalla bin nas. Kemudian Rasulullah SAW mengimami para sahabat. Falaman fatala min salatihi idh huwa birajulin mu'tazilin lam yusallim al qawm Tatkala sudah selesai salat, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat ada seorang di pojokan sendirian, tidak salat tadi berjamaah. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, "Ma mana'aka ya fulan antusalliya ma'al ma'al qaum?" Ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al kaum. Apa yang mencegahmu wahai fulan? Kenapa kau tidak solat bersama jamaah tadi? Kata dia asobat asabatni janabatun wala ma. Saya ter tertimpa, saya junub dan tidak ada air untuk mandi junub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisaid fa innahu yakfik." Cukup tayamum. Ya, cukup tayamum terus ikut berjamaah kalau tidak ada air apa? Tayamum, tidak usah repot-repot. Thumma sara Nabi sallallahu alaihi wasallam fashtaka ilaihi An-nasu minal atash. Kemudian orang-orang pun datang yang lain mengeluhkan kepada Nabi tentang rasa haus, rasa dahaga yang mereka rasakan. Pada afulanan, maka setelah berjalan sebentar mereka kehausan, Rasulullah SAW kemudian berhenti, Rasulullah SAW mengambil si, memanggil si fulan. Wa kana yusammihi Abu Raja, tapi perawi dalam riwayat ini lupa siapa nama si fulan tersebut. Nasiha Auf, Auf perawi hadis lupa siapa nama orang tersebut padahal perawi yang lain Abu Raja Al-Ataridi tahu nama orang ini. Wada'a Alian, Rasulullah SAW memanggil Ali. Kemudian Rasulullah SAW mengutus dua orang ini, Ali bin Abi Thalib dengan salah satu orang sahabat. Kata Rasulullah SAW, idhaba fabtaghiyal ma. Pergilah kalian berdua dan carilah air. Fantalaqa fatalaqa yamra'atan baina mazadatain awsati hatain. Maka berjalanlah kedua orang ini, Ali dan temannya, sampai bertemu dengan seorang wanita musyrikah yang dia sedang menunggangi seekor unta dan di antara berada di antara dua gentong air. Yang gentong air ini terbuat dari kulit ya. ya menunjukkan e, gentong air tersebut bukan dari bukan dari tanah, bukan dari tembikar, tapi dari apa? Dari kulit. Tentunya kulit tersebut merupakan hasil sembelihan mereka, hasil sembelihan orang musyrik. Tetapi karena sudah disamak, ya, berarti kulit tadi jadi suci. Sekarang dari mana mereka dapat kulit tadi? Dari hewan yang mereka sembelih. Hewan yang disembelih oleh orang musyrik hukumnya bangkai. Tetapi karena sudah disamak, maka tidak mengapa diletakkan air tersebut dan sudah menjadi benda yang suci. Kemudian faqala laha ainal ma? Maka Ali bin Abi Thalib bersama orang tadi bertanya sahabatnya bertanya, "Di mana tempat air? Di mana sumber air?" Kata wanita ini, "Ahdi bil ma ams hadi saah." Saya ketemu air terakhir kali kemarin waktu yang sama. Artinya dia sudah jalan jauh. Jadi posisi air jauh sekali. Terakhir saya dapat air sehari yang lalu. Ya. Artinya sudah berjalan seharian, berarti jaraknya jauh sekali. Sehingga kata dia, wa nafaruna khulufan. Adapun teman-teman safar saya sedang pergi sekarang mencari air. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Hajar dalam Fathul Bari. Qala laha intaliqi idan. Akhirnya Ali mengatakan kalau gitu pergi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipaksa oleh Ali bin Abi Thalib ya. dan sahabatnya. Qalat ila aina? Kata dia kemana? Kata Ali ila Rasulullah SAW pergi bertemu Rasulullah SAW. Wanita musyrikah ini berkata, apakah Rasulullah itu yang disebut dengan sabi? Sabi itu artinya orang yang keluar dari adat nenek moyangnya. Kita tahu ya ikhwan bahwasanya orang musyrikin memberikan banyak julukan kepada Nabi. Baik orang gila, baik dikatakan adalah penyihir, baik dikatakan tersihir, baik dikatakan apa namanya orang sinting, dukun, tetapi di antara lakop atau gelar yang paling mereka jadikan andalan adalah sobi. Apa artinya sobi? Sobi adalah orang yang keluar dari adat nenek moyangnya. Kenapa? Karena kalau diberi gelar tersebut, orang-orang tidak mau ikut Nabi. Karena asalnya orang-orang tidak mau keluar dari adat nenek moyangnya. Mereka berusaha bertahan dengan tradisinya. Oleh karenanya Nabi dicap dengan sobek. Karena kalau mereka ikut Nabi, nanti mereka juga termasuk orang-orang yang keluar dari tradisi nenek nenek moyang mereka. Oleh karenanya, sebagaimana saya telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di antara hal yang paling membuat orang-orang kafir musyrikin sulit untuk masuk Islam, karena mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu aliran, di atas suatu ajaran dan kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Kemudian didatangkanlah didatangkanlah wanita tersebut kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib dengan sahabatnya tadi menceritakan kejadian mereka bertemu dengan wanita ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Turunkan wanita tersebut dari ontanya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dihidangkan sebuah tempat air. Kemudian Rasulullah Wasallam mengambil sedikit air dari mazadah tadi, dari gentong air yang terbuat dari kulit tadi diambil sedikit ditumpahkan ke bejana milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin gelas atau mungkin tempayan kecil auka afwahahuma wa atlaqal ghazala. Rasulullah SAW membuka tutupnya di atas, kemudian Rasulullah SAW membuka tempat yang untuk mengalirkan air ya. Selang yang di bawahnya. Jadi kalau tempat air kita tahu ada tempat isi air dan di bawahnya ada untuk menurunkan air namanya ghazala. Itu dibuka sehingga mengalir air sedikit, kemudian ditutup lagi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tempat yang kecil. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isqu wastaqu. Ya. Silakan minum dan berilah minum. Akhirnya para sahabat pun mengambil air sebanyak-banyaknya dari tempayan yang kecil tadi. Ini di sini ada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan ada mereka sekitar 40 orang. Masing-masing mereka memenuhi tempat air mereka dari tempayan kecil tadi. Bukan dari gentong air tadi, sudah ditumpahkan, sudah selesai. Kemudian diambil air tersebut tidak habis-habis. Masing-masing sahabat memenuhi kirbahnya, memenuhi tempat airnya, kemudian mereka minum sepuas-puasnya. Setelah mereka semua sudah selesai, yang tadi kena janabah ambil air untuk mandi apa? Mandi junub. Untuk mandi junub. Kata Nabi Alaihi SAW, Idhab fa'afrik alaika. Fa'afrikhu alaika. Kata Nabi Alaihi Wasallam, tatkala orang junub tadi datang, kata Nabi, ambil air ini dan tumpahkan ke atas kepalamu. Ini dalil, kata para ulama, bahwasanya orang kalau mandi junub, minimalnya adalah seluruh tubuhnya basah. Jadi kalau sunahnya kita bilang bismillah, kemudian kita wudhu dulu, kemudian kita basahkan kepala dulu, kemudian kita lemparkan apa, tuangkan air di sebelah kanan dulu, baru kemudian ke ke kiri dulu. Ini sunnahnya demikian. Tapi minimalnya apa? Minimalnya adalah basah seluruh tubuh. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajak, mengatakan idhab fa'afrikhu alik. Pergilah engkau dan siramkan kepada kepada tubuhmu. Rasulullah, Rasulullah SAW tidak mengajarkan harus ini dulu, harus anu dulu, enggak. Oleh karena para ulama mengatakan barang siapa yang misalnya keburu-buru dan ingin mandi junub, dia tinggal bilang bismillah, kemudian nyebur dalam kolam, keluar sudah sah. Yang penting tubuhnya seluruhnya apa? Basah. Tinggal dia kumur-kumur dan dia masukkan air di hidungnya. Ada khilaf di antara para ulama. Tapi intinya dia tinggal nyebur bismillah, nyebur keluar sudah sudah sah. Ini mandi junub yang minimal. Ya, mandi junub yang minimal kalau keburu-buru atau kepepet atau kurang waktu. Namun asalnya kita berusaha menjalankan sunnah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sang wanita musyrikah ini melihat kok bisa tempat yang sedikit tadi bisa jadi banyak. Orang ambil nggak habis-habis. Orang ambil air nggak habis-habis. Sudah dipenuhi tempat air semua tidak habis-habis. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW ya, mengatakan ijma ulaha, Kata Nabi SAW, kumpulkan makanan. Dikumpulkanlah makanan sebagai imbalan terhadap wanita musyrika ini. Mereka pun meletakkan satu kain kemudian diberikan kepada wanita musyrika ini. Kata Nabi SAW kepada wanita musyrika ini, Ta'lamina ma razi'na min ma'ika min ma'iki syai'an, walakinna Allah huwa alladhi asqana. Kata Nabi SAW, wahai, tahukah engkau wahai wanita musyrikah? Sungguhnya kami tidak mengambil sedikit pun dari airmu. Tetapi Allah yang berikan minum dari kami. Jadi Rasulullah SAW tatkala me, me, apa namanya mengisi air di di anu dikembalikan lagi kepada Nabi airnya. Jadi tidak ada satu tetes pun yang Nabi ambil dari wanita musyrikah tadi. Tidak ada. Hanya Nabi SAW ingin mengejarkan kepada para sahabat harus berusaha. Harus berusaha. Rasulullah SAW bikin keberkahan tetapi harus berusaha dahulu. Oleh karena seperti tatkala ibunya Nabi Isa alaihissalam ya tatkala dalam keadaan lapar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutuban janiyah." Tatkala dalam keadaan lemah mau melahirkan dan tidak ada makanan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Goyangkan akar pohon korma, maka akan turun ya rutub yaitu korma-korma muda akan jatuh dan tinggal kau makan." Sekarang kalau kita goyang akar bisa goyang nggak kormanya? Tidak bisa goyang, apalagi kormanya bukan korma tua, korma masih muda, keras di, di tangkainya. Tapi Allah memerintahkan kepada ya Maryam binti Imran agar melakukan usaha. Di antaranya dengan goyang meskipun tidak goyang. Nanti Allah yang akan jatuhkan apa? Buah-buah korma tersebut. Seperti Rasulullah SAW nyuruh para sahabat untuk mencari air. Rasulullah akan minta berdoa kepada Allah untuk memberkahi air tersebut menjadi air yang banyak. Tetapi sesungguhnya tidak satu tetes pun dari air wanita tersebut diambil oleh Nabi SAW. Ini mujizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya wanita ini terlambat pulang. Tatkala ketemu dengan kaumnya, mereka bertanya, Maha basaki ya fulana, apa yang buat kau terlambat datang? Kata dia, al-ajab, ada sesuatu yang menakjubkan. Aku bertemu dengan dua orang, kemudian mereka berdua membawaku kepada seorang yang kau disebut, yang disebut dengan sabi, orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Kemudian dia melakukan demikian dan demikian. Dia pun cerita. Fawallahi innahu la asharun nas min baini hadhihi wa hadhi. Kata wanita ini, demi Allah, wanita musyrikin tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah bahwasanya laki-laki itu adalah orang yang paling jago sihir antara langit dan bumi. <laughs> kata, tidak ada yang lebih jago sihir daripada laki-laki ini kata kata wanita musyrikah ini. Kemudian ikhwani fillah Allah iyyakum. Kemudian setelah itu kaum muslim kaum muslimin disebutkan sering menyerang orang-orang musyrikin. Mereka menyerang orang-orang kaum musyrikin. Terutama orang kabilah Gotofan yang ada di daerah timur kota Madinah yang sering merampok ya. Rasulullah SAW sering menyerang mereka karena mereka dahulu sering menyakiti dan berkelompok dengan berkelompokan dengan kaum musyrikin menyerang Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi SAW menyerang kecuali kampung yang di situ ada wanita musyrika ini tidak pernah diserang oleh Nabi SAW. Tidak pernah diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, satu saat wanita ini berkata kepada kaumnya, ma ara anna haula'il qaum yad'unakum amdan fahalakum fil Islam. Kata dia, saya rasa mereka kaum muslimin bukan sengaja ninggalkan kalian. Apa namanya? Bukan uh, lupa sehingga lupa menyerang kalian, tapi sengaja meninggalkan kalian. Dia katakan bahwasanya, dia ingin katakan kepada mereka bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya meninggalkan kita karena punya utang baik sama saya. Budi baik sama sama saya sehingga kita ini tidak diserang. Sementara dia menyerang kampung-kampung yang lain kecuali kampung kita. Karena dia punya hutang budi baik sama saya. Itu pun hutang budi sebenarnya tidak ada hutang budi. Karena airnya tidak ada diambil, setes pun tidak ada yang diambil. Akhirnya fadakhalu fil Islam, fa'ata'uha fadakhalu fil Islam. Kata dia, maukah kalian masuk Islam? Sama mengikuti orang seperti ini, akhirnya mereka semuanya masuk masuk Islam. Artinya mereka merenungkan ini orang baik ya. Masa gara-gara cuma minjemin air dikembalikan lagi airnya? dia tidak serang kita. Ini orang baik, akhirnya mereka pun masuk masuk Islam. Ikhwani fillah Allah wa Ini hadis yang panjang disebutkan dalam Lafal Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sini tidak disebutkan Nabi berwudu dari dari air yang dikeluarkan dari bejana wanita musyrikah tadi. Akan tapi disebutkan Nabi SAW minum. Para sahabat juga minum dari. Kemudian air tersebut juga digunakan untuk mandi junub oleh seorang sahabat. Intinya air tersebut boleh digunakan untuk bertohara. Padahal air tersebut dikeluarkan dari bejana milik wanita musyrikah. Yang bejana tersebut tersebut terbuat dari kulit yang kulit tersebut merupakan dari sembelihan orang-orang musyrik yang tidak bilang bismillah. Ya. Tetapi karena sudah disama kulit tersebut sudah suci. Dan kita orang-orang musyrik mungkin makan bangkai. Mungkin minum khamar dari bejana tersebut tetapi Rasulullah SAW tidak tanya-tanya tatkala itu langsung menggunakan air yang dikeluarkan dari bejana wanita musyrikah tadi. Ini dalil bahwasanya hukum asalnya kalau ada bejana yang di, di milik orang musyrik atau milik orang ahlul kitab, maka boleh kita gunakan sampai ada dalil kejelasan bahwasanya ada najis di situ. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ada najis di situ, maka boleh di, digunakan. Wallahu alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ketiga yang terakhir tentang bolehnya memperbaiki ya, memperbaiki gelas yang pecah dengan menggunakan rantai perak. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas bahwasanya kaum muslimin dilarang menggunakan emas dan perak secara mutlak. Ya, karena ada keumuman hadis-hadis yang melarang. Di antara ilahnya sebab kenapa kita tidak boleh menggunakan emas dan perak kecuali para wanita ya. Boleh berhias dengan emas. Lelaki tidak boleh. Tidak boleh menggunakan emas sedikit pun. Kenapa? Karena asalnya ya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya itu merupakan apa? Aniyatu ahli jannah. Bahwasanya bejana-bejana emas adalah dan perak adalah bejananya ahli penduduk surga. Walahum fil dunia. Ah, walahum fid dunya. Adapun emas dan perak bejana-bejana tersebut hanyalah dipakai oleh orang-orang kafir. Oleh karenanya, di antara hikmah tidak boleh kita menggunakan bejana emas dan perak. Pertama, agar tidak bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan yang kedua, agar tidak bersegera mengambil kenikmatan yang ditundakan oleh Allah untuk penduduk surga. Akan tapi ternyata ada dalil yang mengecualikan jika jumlahnya sangat sedikit. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar." Gelas Nabi pecah Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjadikan tempat yang pecah tadi ada rantai semacam rantai yang terbuat dari perak untuk mengikat pecahan tadi sehingga masih bisa digunakan. Ini dalil bahwasanya bagaimana seorang tidak mubazir. Rasulullah SAW tidak buang bejana tersebut, tidak buang gelas tadi, tapi diperbaiki. Artinya kalau ada barang yang masih bisa dipakai maka jangan di, dibuang. Kalaupun kita tidak sudah tidak minat ingin yang baru, berikan kepada orang fakir miskin yang membutuhkan. Nabi SAW gelasnya tidak dia buang. Gelas gampang. Tapi dia tidak buang. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya gelas ini terbuat dari kayu. Gelasnya bukan dari beling tidak, tapi dari kayu, kayu yang bagus ya. Namun ada retak sedikit sehingga butuh untuk di diikat sehingga tidak bocor. Ada retak sedikit sehingga butuh untuk diikat. Dan Nabi SAW mengikatnya dengan ya rantai dari perak. Para ulama khilaf tentang lafaz riwayat ini. Siapa sebenarnya yang mengikat? Nabi atau Anas bin Malik? Cangkir Nabi SAW ini bertahan lama. Cangkir Nabi ini bertahan lama. Disebutkan oleh Asim al-Ahwal, salah seorang perawi hadis. Ra'aitul Khadah wa syariftu minhu. Saya lihat cangkir tersebut dan saya minum dari cangkir tadi. Mencari keberkahan dari Nabi SAW. Alaihi Wasallam karena pernah Nabi minum dari cangkir tersebut. Kemudian juga Ali bin, Hasan pernah berkata, "Ra'aitul qadah wa syaribtu minhu." Saya juga pernah melihat cangkir tersebut, saya saya minum dari cangkir tersebut. Al-Qurtubi juga menyebutkan dalam Mukhtasar Sahih Bukhari, dia menyebutkan ada tulisan tangan Al-Imam Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, "Ra'aitu hadzal qadah bil Basrah wa syaribtu minhu." Saya lihat bahwasanya cangkir tersebut masih ada di kota Basrah dan saya minum cangkir dari dari cangkir tersebut. Oleh karenanya, cangkir tersebut bukan dari terbuat dari perak, tetapi terbuat dari kayu, ada retaknya sedikit, kemudian diikat dengan dengan perak. Sekarang bagaimana hukumnya? Ternyata boleh. Entah yang melakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau entah yang melakukan Anas bin Malik. Kalau yang melakukan Anas bin Malik, maka ini adalah mazhab dari Anas bin Malik. Tapi kalau melakukannya Nabi, berarti dalil. Tapi bagaimanapun ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita boleh menggunakan perak, ya, kalau kadarnya sedikit. Di antaranya seperti Nabi SAW membolehkan pakai cincin dari perak, boleh atau tidak? Boleh. Cincin dari perak boleh dipakai. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pedangnya di bagian bawah dekat dekat eh, apa namanya pegangan pedang itu ada peraknya, hiasan dari dari perak. Berarti boleh menggunakan hiasan dari perak. Diriwayatkan juga sebagian sahabat demikian. Oleh karena para ulama menyebutkan kalau perak selama ukurannya sedikit maka masih boleh digunakan. Demikian juga dari hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyimpan rambut Nabi Alaihi Wasallam Beberapa helai rambut Nabi disimpan dalam juljul. Juljul adalah seperti tempat kecil, seperti ukuran uh, bel, apa namanya? Bel ya, yang bunyi-bunyi itu apa namanya? Lonceng, lonceng, ukuran lonceng. Ukurannya kecil. Di situ dia meletakkan rambut-rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang sakit, ditumpahkan air kemudian diminumkan maka sembuh. Karena kita tahu bahwasanya tubuh Nabi adalah penuh keberkahan. Bahkan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa digunakan untuk apa? Untuk obat. Rasulullah SAW meludahi mata Ali langsung sembuh. Ya. Dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tubuh tubuh Nabi SAW berberkah. Disebutkan Nabi SAW kalau buang bahkan buang dahak, dahatnya para sahabat berebutan untuk mengambil apa? Dahak Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena keberkahan tubuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya rambut-rambut tersebut diletakkan di juljul min fiddah. Diletakkan di sebuah tempat terbuat dari perak. Ini berarti kalau perak jumlahnya sedikit boleh digunakan. Seperti misalnya tempat cilak dari perak misalnya atau tempat perak untuk bakar apa namanya eh, bakhur, kayu gaharu, bukan menyan ya. Untuk bakar apa kayu? Kayu gaharu. Ini juga boleh selama ukurannya sedikit. Ini hampir para ulama kebanyakan menyetujui. Yang jadi masalah bagaimana kalau yang sedikit itu emas. Boleh nggak kita menggunakan sedikit emas? Ada khilaf yang panjang di kalangan para para ulama. Ada yang mengatakan boleh. Selama engkau mengatakan boleh menggunakan sedikit perak, kalau begitu boleh juga menggunakan sedikit emas. Apa dalilnya? Dalilnya tentang kisah hadis Arfajah bin As'ad ya, At-Tamimi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Ya. Dan hadis ini hadis yang san atau sahih. Ya. Disahihkan atau dihasilkan oleh Syekh Al-Bani dan juga Al-Hakim. Jadi Arfajah ini di zaman jahiliyah waktu Yaum kulab, yaumul, yaumil kulab. Jadi ada peperangan jahiliyah di suatu tempat yang lokasinya dekat suatu mata air namanya air mata Al-Kulab, bukan Al-Kilab. Al-Kilab artinya anjing-anjing, tapi air mata air namanya Al-Kulab. Maka mereka berperang, ternyata Arfajah ini hidungnya terpotong. Hidungnya putus. Akhirnya dia ganti hidung dengan menggunakan perak. Dia bertahan meskipun perak menimbulkan bau, ada antan menimbulkan bau nggak enak, tapi dia bertahan. Sampai akhirnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW melihat dia pakai perak dan menimbulkan bau, kata Rasulullah SAW ganti dengan emas. Maka hidungnya dicopot, hidung peraknya diganti dengan hidung hidung emas. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya boleh menggunakan apa? Menggunakan emas kalau kadarnya sedikit. Sebelumnya saya sampaikan ada kisah yang disebutkan oleh eh, sebagian ahlul hadis oleh Sindi dalam hasiat syarah Nasai dia menyebutkan ada seorang namanya Haban bin Bashir. Tatkala dia menjadi qadhi di Asbahan, kemudian dia menyampaikan hadis ini, hadis Arfajah. Dia mengatakan Arfajah tatkala di waktu perang Al-Kulab, tapi dia salah ngomong, dia bacanya perang Al-Kilab maka hidungnya terputus, dia pasang perak, akhirnya disuruh ganti pasang emas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala karena dia hakim, dia bacanya al-kilab. Ditegur oleh seorang, kata dia salah. Pak, ya. yang benar al-kulab. Pakai doma, bukan pakai apa? Kasrah. Akhirnya dia marah. Penjarakan orang ini. <laughs> karena negur saya salah baca. Ya. Jadi harokatnya salah. Harusnya apa? Al-Kulab, doma, kafnya di doma, dia baca Al-Kilab. Ditegur sama orang, dia tersinggung, katanya penjarakan dia, kamu yang salah. Akhirnya dipenjara orang ini, datanglah temannya. Kenapa kamu dipenjara? Kata dia, apa salah saya? Al-Kulab adalah peperangan di zaman jahiliyah. Kok perang itu masih menyebabkan saya dipenjara? <laughs> Gara-gara perang tersebut. Saya dipenjara sudah waktu Islam, saya masih di dipenjara. Ini hanya sekedar anu apa ya? Tarif ya. Ikhwani fillah Allah wa Allah alam besok yang sahih bahwasanya emas tidak bisa disamakan dengan perak. Kalau kita pun berbicara tentang hadis Arfajah ini, kita katakan bahwasanya kondisinya darurat. Kondisinya apa? Darurat. Kenapa? Karena menimbulkan bau yang yang tidak enak. Yang ini bisa mengganggu kesehatan. Kesehatan siapa? Kesehatan Arfajah. Sehingga adapun perak itu hajah. Tetapi tatkala sudah menimbulkan bau yang tidak enak, maka sudah kadar sampai pada darurat. Sehingga Nabi SAW boleh menggunakan apa? Emas. Oleh karenanya para ulama menyebutkan masalah gigi pun demikian. Seorang yang ompong misalnya ada dua, dua giginya yang ompong. Kalau dia masih bisa menggunakan logam yang lain. Yang tidak menimbulkan bau dan dia tidak terganggu. Maka tidak boleh dia pakai emas. Tapi kecuali kalau dia terganggu tidak enak ya. Maka boleh dia pakai emas. Tentunya tidak boleh dia bergaya dengan emas tersebut. Ya. Kemudian sombong dengan punya gigi, gigi emas ya. Tidak. Tapi kalau dia butuhkan karena ada bau mungkin pakai perak nggak enak rasanya atau menimbulkan bau tatkala sedang tidur, maka boleh diganti dengan emas. Kalau tidak maka tidak boleh menggunakan emas. Demikian kata para ulama karena sesuai dengan hadis Arfajah ini yang dia dalam keadaan darurat menggunakan emas. Kemudian tidak diriwayatkan juga bahwasanya ada sebagian sahabat yang berhias dengan menggunakan emas. Seluruh pedang mereka yang ada hiasannya pun terbuat dari perak. Kemudian Rasulullah SAW membedakan antara hukum emas dengan hukum perak. Hukum perak. Kalau perak boleh digunakan Perak murni boleh digunakan sebagai cincin. Emas tidak boleh sama sekali. Oleh karena yang benar, masalah emas, betapapun kadarnya tidak boleh dipakai. Entah emas yang dipakai dalam baju batik, ada garis-garis emasnya. Entah emas yang dipakai di jam, sebagian orang saya lihat ada jamnya, ada apa? Emasnya, ini semuanya hukumnya haram. Barang siapa yang makainya di dunia, tidak akan pakai di akhirat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pekan depan kita akan masuk dalam bab masalah kenajisan, masalah najis dan bagaimana menghilangkan najis. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Allah alam bisawab. Ada yang bertanya? Silakan. Sini Pak, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terus. Dekatin uh, Pak, dekatin. Nama saya Sabudin dari Jakarta, kebetulan. Uh, di Jakarta, di kota-kota besar kan pada umumnya makanan itu. Dekat ini yang biar yang ini dengar biar. Kenapa? Diangkat, diangkat dikit. Oke. Okay. Eh, e, pada umumnya di kota-kota besar yang jualan adalah non muslim ya. Hmm, terus bagaimana kalau hukumnya kita memakannya dan kita tahu bahwa dia itu mungkin makan babi. Dia mungkin makan babi. Iya. Hmm. Iya, iya. Di kota-kota besar ya, umum seperti Bandung, Jakarta. Iya, tapi dia dia warungnya jual apa masak babi nggak di warung tersebut? Enggak. Ya, enggak. Iya, pasti ya, ya. Kan iya. konsumennya pasti orang muslim kan? Iya, iya, iya, iya. Ya. Jadi bagaimana begini. hukumnya? Ya. Jadi, pertanyaan ini bagus. Jadi bagaimana di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung? Ya. Demikian juga Sorong, Irian Jaya. <laughs> Sorong kota besar enggak? Kota kecil ya? Kota-kota besar ada orang-orang kafir, ahlul kitab Nasrani atau Yahudi. Yahudi mungkin enggak ya, Nasrani. Yang mereka menjual ya makanan mungkin ayam atau sapi. Ya. Kita tahu mereka suka makan babi. Tetapi selama mereka di warung tersebut tidak ada jualan babi, maka tidak jadi masalah karena kaitannya dengan apa? Dengan panci-panci yang ada di situ. Oleh karena kalau di warung mereka tidak ada menu babi hangat atau babi rica atau babi panggang, maka nggak jadi masalah karena sembelihan alul kitab asalnya apa? Hukumnya halal. Sembelihan alul kitab asal hukumnya adalah halal kecuali kalau di suatu kampung tersebar bahwasanya orang Nasrani tidak pernah nyembelih seringnya nombak misalnya atau nyetrum, ya ini baru berubah hukum asalnya. Tapi kalau secara umum hukum asalnya adalah mereka nyembelih, maka kalau ada orang jualan alul kitab, jualan ayam atau misalnya babi, eh babi apa, misalnya kambing atau sapi, maka kita mengambil hukum asal bahwa sembilan mereka halal. Sembilan mereka halal. Wallah alam bisawab. Tatkala mandi janabah, bolehkah tangan menyentuh dua lubang? Ya, Para ulama khilaf tentang apakah menyentuh dua lubang ini membatalkan wudhu atau tidak, menyentuh kemaluan atau kubul ataupun jubur. Oleh karena saya sarankan jika orang hendak mandi junub, sebagaimana Nabi SAW meriwayatkan, Nabi SAW membersihkan dahulu, ya, ya membersihkan dulu kemaluan beliau, kemudian baru kemudian memandikan yang lain. Jadi kalau kita ingin mandi junub, bersihkan dulu yang lain. Semua bolong-bolong dibersihkan dulu. Setelah bersih, baru kemudian kita berwudu, baru kemudian kita mandi dan jangan menyentuh lagi bagian tersebut agar kita keluar dari khilaf sehingga tidak batal wudhu kita. Meskipun saya lebih condong pada pendapat bahwasanya orang sudah selesai wudhu, kalau menyentuh kemaluan tetap tidak batal wudhunya kecuali kalau ada syahwat. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan inna bid bid'atun mingka. Tatkala ditanya Rasulullah orang berwudhu kemudian menyentuh kemaluannya kata Rasulullah SAW itu adalah bagian dari engkau. Artinya kamu bagian dari engkau artinya kamu menyentuh Kemaluanmu sama dengan menyentuh ini, sama ini semuanya anggota tubuhmu. Jadi tidak membatalkan wudhu. Sebenarnya Allah mengatakan taklil seperti ini, ilah seperti tidak mungkin dimansuh. Karena taklilnya kata Nabi itu bagian dari tubuhmu dan tidak mungkin di dimansuh. Tapi intinya Allah alam bisawab supaya kita keluar dari khilaf, makanya sebelum kita mandi, kita bersihkan dulu apa yang perlu dibersihkan. Kemudian setelah itu kita wudhu, baru kita mandi. Setelah kita mandi, tidak perlu wudhu lagi. Meskipun kita kita kita tidak wudhu tatkala mandi, saya ingatkan misalnya gini. Kita sekarang ber, mau mandi mau mandi junub. Kita sudah niat mandi junub. Kemudian kita bersihkan kemaluan seluruhnya, kemudian dubur juga kita bersihkan. Tiba-tiba ada panggilan kita harus cepat-cepat segera pergi. Akhirnya kita mandi tanpa wudhu cepat-cepat yang penting basah. Jebur bismillah keluar selesai pakai baju. Orang seperti ini boleh langsung sholat atau tidak? Hah? Dia tidak wudhu tadi. Boleh atau tidak? Boleh. Karena hadas besarnya terangkat, otomatis yang kecil juga terangkat. Jadi dia boleh langsung apa? Selama mandi junubnya sah, dia boleh langsung ber berwudu. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah isu kalimah Allah Subhanahu Wa Taala? Apa-apa? Kalimah Allah Subhanahu Wa Taala digunakan oleh orang kafir sama ada secara lisan ataupun ditulis di dalam buku-buku Bible mereka. Untuk apa? Untuk Tidak tahu. Ah, enggak, enggak tahu. Iya, iya. Uh, sebenarnya kalau kita bicara hukum ya, ya karena ada yang mengatakan Allah itu hanya milik Islam. Kita bilang cara peribadatan yang cara peribadatan kepada Allah yang benar itulah milik Islam. Tetapi orang-orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani juga Tuhannya sama. Tuhannya sama dengan kita, sama-sama siapa? Allah. Tidak mungkin kita ingkari. Dan dalam Taurat disebut Allah. Dalam Injil disebut apa? Allah artinya itu nama, nama Tuhan, Tuhan mereka Allahnya kita ya Allahnya mereka. Yang membedakan kita dengan mereka adalah sistem peribadatan. Mereka musyrik, kita tidak. Mereka menyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Nasrani menyembah Allah, nyembah juga Nabi Isa. Kaum musyrikin nyembah Allah, nyembah juga patung-patung. Atau nyembah Allah, nyembah juga jin, nyembah juga malaikat. Seluruh makhluk yang disembah selain Allah menjerumuskan seorang dalam kesyirikan. Maka Allah tidak mau, tidak boleh disembah bersamanya, tidak boleh ada seorang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah dari makhluk apapun, baik wali, baik nabi, baik malaikat, baik jin, semuanya tidak boleh. Oleh karenanya mereka menamakan Allah itu tidak mengapa itu syar'i. Kalau kita bicara hukum syar'i ya. Oleh tidak perlu kita ingkari. Yang kita bilang kamu salah dalam menyembah Allah. Kenapa kalian mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Maaf Ustaz, jarak mikrofon harus dekat. Suara kurang keras di belakang. Yang di belakang ke depan. <laughs> Jawabannya yang di belakang ke depan biar jelas. <laughs> Jika tangan terluka kemudian ditempel tansoplas dalam keadaan tidak wudhu, kemudian ingin mandi janabat atau wudhu, apakah tansoplas wajib dibuka atau diganti? Tidak perlu ya. Bahkan tidak perlu disentuh dengan air. Jadi kalau memang Ternyata air tersebut bisa membuat dua perkara. Membuat luka tersebut tambah parah atau membuat luka tersebut terlambat sembuhnya, maka tidak perlu tidak perlu dikenakan apa? Air. Kenakan aja yang lain, bagian itu tidak tidak perlu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Eh, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, kami mohon dijelaskan Pak Ustadz tentang yang termasuk ahli kitab itu yang bagaimana e, mungkin sebagai contoh umpamanya kita di kampung, kita ingin memotong pemain ayam. Kemudian mungkin yang muslim tidak yang tidak ada yang bisa. Kemudian ada pastor atau pendeta yang ahli kitab. Apakah boleh kita menyuruh untuk menyembelih binatang kita? Apakah sah kita makan Pak Ustaz? Mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum." Dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian ya. Ahlul kitab adalah semua orang-orang yang beriman atau beragama Nasrani dan Yahudi. Itulah ahlul kitab. Dan mereka sudah ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya ajaran Nabi Isa adalah nabi adalah ajaran tauhid dan Injil-Injil pada dasarnya di atas tauhid. Datang Paulus ya. Paulus ini yang bikin bid'ah. Dialah yang membawakan ajaran Trinitas. Kata dia, Yesus turun, Nabi Isa turun kemudian menyampaikan kepada dia untuk mengajarkan Trinitas dan bid'ah-bid'ah yang muncul setelah itu seperti baptis, kemudian Trinitas, kemudian yang macam-macam itu yang bawa adalah Paulus ya. Semua orang berkeyakinan seperti dikatakan kaum kaum Nasrani dan mereka adalah ahlul kitab. Dan di zaman Nabi sudah mereka sudah sudah apa sudah musyrik. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab" eh, min al min uh, eh, innal ladzina kafaru min ahlil Kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Jadi mereka sudah dikafirkan oleh Allah sejak zaman Nabi. Laqad kafara alladziina qalu Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, hukum makanan sembilan ahlul kitab, siapapun dia, baik dia seorang pastor, pendeta atau yang lainnya, hukumnya adalah halal ya, selama disembelih. Tapi kenapa sampai di suatu kampung tidak seorang muslim pun bisa nyembelih? Ini suatu hal yang sangat lucu ya. Sembelih aja tidak bisa ya. Ayam masa tidak bisa sembelih? Ya, kambing ya harusnya bisa. Tinggal bilang bismillah kemudian disembelih. Adapun tapi taruhlah ternyata tidak ada yang bisa sembelih kecuali pastor atau pendeta. Makhluk hukumnya adalah halal dengan syarat disembelih. Ya. Oleh karenanya sebagaimana seorang muslim kalau tidak disembelih tidak halal jadi bangkai. Demikian juga seorang ahlul kitab. Kalau ternyata dia tidak menyembelih tapi dengan cara yang lain yang tidak syar'i maka juga menjadi bangkai. Ya. Hukumnya jadi seorang muslim dan orang ahlul kitab hukumnya sama dalam hal penyembelihan. Bahkan di zaman Nabi SAW dahulu, sebagian mungkin sampai sekarang juga, sebagian orang-orang Yahudi mereka terlalu berlebih-lebihan dalam masalah sembelih, sebagaimana telah kita sebutkan. Mereka tidak hanya darah yang mengalir yang haram, bahkan darah yang masih tersisa di daging mereka berusaha untuk bersihkan. Kata mereka hukumnya apa? haram. Jadi mereka berusaha mengeluarkan dalil darah dari hewan. Tapi kalau sekarang kita lihat, banyak ahli kitab yang mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Mereka jahil, tidak tahu hukum mereka karena mereka kebanyakan hanya beribadah, hanya ikut-ikutan ke gereja pun seminggu sekali itu pun kalau datang, kalaupun ke sana masuk gereja pun bukan beribadah tapi ya memandang hal-hal yang ya karena masing-masing pamer auratnya di sana ya. Jadi apa yang mereka mereka hukum hukum apa yang mereka pelajari? Sehingga banyak di antara mereka yang jahil. Hanya KTP-nya saja apa? Nasrani. Tatkala mereka jahil, terkadang mereka akhirnya e, berinovasi dalam membunuh hewan, tidak disembelih. Ya, mungkin di strom lah, di apalah. Ya, kalau kita tahu dia ternyata cara nyembelihnya, cara membunuh hewannya tidak disembelih, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Berdosakah menggibah ahlul kitab orang yang kafir? Hukumnya boleh. Ya. Ya, kalau tidak ada faedahnya buat apa? Tapi kalau kita bilang boleh tidak berdosa tidak. Ya. Karena Rasulullah SAW tatkala ditanya, Rasulullah bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Apa itu ghibah? Kata Nabi SAW, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan, yang dia benci. Saudaramu di sini menyebut menunjukkan bahwasanya orang kafir tidak apa, eh, tidak mengapa kalau di digibahi. Ya. Tetapi kalau tidak ada manfaatnya buat apa? Jangan sampai kita terjerumus dalam kezaliman juga kezaliman dari sisi yang lain, bukan dari sisi gibah misalnya. Kita menjelek-jelekan dia, wala tanabazu bil alqab, kita mulai gelar-gelar dia yang akhirnya yang menyakiti dia, ya. ya. maka ini tidak diperbolehkan dari sisi lain. Tapi kalau gibah itu sendiri, ya seorang kafir tidak dikatakan gibah karena Rasulullah menyebutkan yang gibah hanya berlaku terhadap saudara sesama muslim. Allah alam bisawab. Bolehkah bermuka manis kepada orang kafir? Ya boleh. Ya. Terutama kalau kita dalam rangka untuk berdakwah. Kita ini bukan diutus oleh Allah untuk bermuka garang ya. <laughs> Garang. Kemudian gimana orang masuk Islam kalau kita ketemu setiap orang kita garang? Tidak. Justru lihat bagaimana banyak orang yang masuk Islam di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan rahmat tamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tutur katanya yang yang halus sehingga akhirnya orang banyak masuk masuk Islam. Sekarang ini Islam sedang diuji. Kita ini sekarang dikatakan sebagai agama teroris. Karena kelakuan sebagian orang Islam yang tidak paham, yang menyangka seluruh orang kafir harus dibunuh. Sehingga bukan hanya orang kafir yang dalam medan pertempuran, ya, tetapi seluruh orang kafir harus dibunuh. Bahkan meskipun yang ikut mati adalah orang Islam. Kalau ada hotel dibom, ada orang kafir, orang Islam yang ikut mati, katanya dia salah sendiri. Kenapa? Di situ ya. <laughs> nah, ini ini akhirnya apa? Menjadikan orang-orang kafir takut dengan Islam. Disangka Islam adalah agama teroris. Saya ingat tatkala ada seorang cerita ada seorang yang masuk Islam, diajak oleh seorang diajak khutbah Jumat. Orang ini masih kafir tatkala itu. Dia bilang saya masih kafir dan saya diajak sholat Jumat. Saya takut, saya dengar mereka pembunuh mereka ini. Saya bilang, aduh ini saya bakalan mati nih. Masuk khutbah Jumat semua orang Islam. Kemudian saya dengar dia ceramah. Saya tidak tahu bahasa dia ngomong apa ini. Pikirnya itu semua bicarain dia. Ini ada orang kafir sebenarnya kita sembelih. <laughs> Ternyata tidak. Dengan kelembutan teman-temannya, akhirnya dia pun masuk masuk Islam. Oleh karenanya kita butuh lembut terhadap mereka ya, agar mereka kebanyakan mereka jahil tidak mengerti dengan tentang agama Islam. Allah alam bisawab. Kecuali kalau kalau mereka menyerang baru kita menyerang. Ya. Berarti mereka kafir harbi, kafir yang menyerang dalam medan pertempuran maka boleh di, dibunuh. Kalau Nabi kan seluruh badannya berbarokah, adakah selain Nabi yang tubuhnya berbarokah karena kita sering jumpai orang-orang yang ziarah menyatakan cari cari berkah ya. eh, ikhwani fillah Allah iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tubuhnya semuanya berberkah. Rambut beliau semuanya tuh bahkan dalam dalam waktu haji wada atau dalam ya dalam bukan dalam haji wada dalam satu umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW kemudian mencukur rambutnya dan memerintahkan Abu Talha untuk bagi-bagikan kepada para sahabatnya. Rambutnya dibagi-bagikan sengaja. Sampai ada yang tersisa di tangan Ummu Salamah yang tadi digunakan untuk berobat. Ya. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama mengatakan ini hanya kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu, orang yang paling mulia, ya, yang asidik yang dijamin masuk surga, yang dijamin masuk surga. Namun tidak ada sahabat yang datang kepada Abu Bakar kemudian ngambil-ngambil keringat Abu Bakar atau minta diludahi oleh Abu Bakar. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun baik Abu Bakar, baik Umar, baik Utsman, baik Ali tidak ada yang dimintai berkahnya dari tubuh mereka tidak ada. Karena para sahabat paham ini hanya merupakan kekhususan siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal para sahabat tersebut sudah dijamin masuk surga. Lantas bagaimana dengan orang sekarang yang tidak tahu dia masuk surga atau tidak? Tidak dia, tidak tahu dia husnul khotimah atau tidak? Kemudian kita meyakini dia badannya berberkah. Bahkan di antara mereka ada yang sengaja minum disisain supaya murid-muridnya rebut-rebutan untuk mengambil si sisanya. Apakah itu dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum? Tidak, mereka tidak mengerjakan demikian. Sekarang ini sampai kuburan ambles. Ya. Bahkan justru bahkan tatkala dia masih hidup tidak dicari berkah, begitu mati malah dicari apa? Berkah, diambil tanahnya. Padahal tanahnya tadi tidak menyentuh kulitnya, masih jauh tapi stromnya sudah sudah kenceng sampai sampai pun di, diambil. Orang kalau orang-orang kafir kalau lihat seperti ini, apa kata mereka? Lihat orang Islam masa tanah diambil mana otak mereka? Kalau Nabi jelas Nabi saw. Allah beri mukjizat kepada Nabi saw. khusus tentang berkah Oleh karena kita bilang kita tak kalah memahami agama kita mengikuti pahaman para sahabat. Para sahabat tidak mengambil berkah di antara mereka. Tidak diriwayatkan para tabiin mengambil berkah dari para para sahabat. Tidak diriwayatkan. Yang ada para sahabat hanya mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ya meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat boleh mengambil keberkahan dari orang soleh, namun pendapat yang lebih rajih ini hanya terkhususkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkahnya orang soleh ada itu dengan bergaul dengan dia, dengan mendengarkan wejangan-wejangannya, mengikuti akhlaknya itulah berkahnya. Sebagaimana seperti Masjid Nabawi ada berkahnya, berkahnya dengan apa? Dengan sholat di Masjid Nabawi, dengan baca Quran di Masjid Nabawi.